بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فتح قلوب أوليائه لقبول الخيرات والحسنات الحمد لله الذي فتح قلوب أحبائه لقبول نور الحق والصلاة والسلام على إمام الأولياء حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بالمحبة الصادقة لك ولحبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا حبب إلينا ما حبه حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا افتح قلوبنا لتتهيأ في قبول أنواع الخيرات اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة الأولياء والصلحاء والشهداء يا ربنا ويا ساتر العيوب بستور العيوب ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب يا علام الغيوب يا علام الهيوب يا علام الهيوب اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat para alim, para ustad, para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa terus dan ini adalah semata-mata karena Allah cinta kepada kita. Allah dengan kuasa irodah kehendak Allah Subhanahu wa taala menghendaki langkah kaki kita untuk melangkah ke tempat ini melapangkan hati kita untuk menyenangi majelis yang semacam ini maka ini adalah karena Allah kasih dan sayang kepada kita semua dan ini yang harus senantiasa kita perbaharui pemahaman kita terhadap nikmat Allah ini agar senantiasa terus kita bertambah syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal sebelum kita membaca kitab hikmah, kitab hikam yang Ibn Athaillah as dari yang semoga benar-benar dianggap perlu yaitu mengingatkan diri kami sendiri dan para hadirin hadirat akan mudahnya anak-anak kita ini terbawa kepada budaya-budaya kafir. Yang namanya terbawa itu tidak terasa. Bukan mereka pergi menuju kekafiran, bukan. Akan tapi terbawa budaya. Meniru sedikit demi sedikit. Dan ini campur tangan orang tua, ini penting. Dan tanggung jawab kita ini besar. Jangan sampai orang tua yang capek cari nafkah. Pagi hingga sore ternyata uang kita berikan untuk sang anak. Ternyata anak membelanjakan uang yang kita berikan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Bapaknya yang kepanasan dapat tabungan neraka. Ini adalah orang tua yang tidak cermat. Jangan sampai kita sibuk dengan ibadah kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk dengan amal baik untuk kita sendiri. Ketahuilah, nggak selamat kita ini kalau anak kita tidak pernah kita perhatikan. Budaya, sebentar lagi ada satu budaya yang sudah Masya Allah luar biasa. Benar-benar menjangkit hamba-hamba ahli iman. Umat kekasih Allah Nabi Muhammad. Mengikuti budaya-budaya kafir mulai dari yang namanya tahun baru Masehi. Sebelumnya adalah orang yang ikut-ikutan merayakan Natal. Setelah itu bulan berikutnya ada Valentine Day. Dan ketahuilah itu semua hukumnya haram hanya tingkatannya berbeda-beda tapi semuanya kelas tinggi semua. Yang paling berat adalah ikut-ikutan merayakan atau mengucapkan selamat Natal. Islam agama yang luas, indah. Tapi keindahan itu bukan ucapan selamat Natal, itu mah sepele. Apa artinya orang mengucapkan selamat kepada kita tapi kita sakit nggak pernah nolong kita? Apa artinya orang mengucapkan selamat di saat kita butuh nggak mau membantu. Yang diajarkan oleh Islam lebih agung daripada mengucapkan selamat yaitu di dalam Islam tidak ada toleransi tapi yang ada di dalam Islam adalah kewajiban kita bertetangga yang baik biarpun itu tetangga Nasrani, Kristen. Ini yang harus difahami bahwa kalau kita punya tetangga Nasrani, maka seandainya dia itu sakit, kita wajib memberi obat. Kalau dia lapar, kita wajib ngasih makan. Ini lebih hebat dari mengucapkan selamat. Adapun mengucapkan selamat karena itu selamat Natal, karena mengucapkan selamat Natal ada makna kita itu ikut mengucapkan selamat, berbangga, bergembira, diyakini atau tidak yang jelas itu diucapkan atas kelahiran Tuhan yang mereka yakini yaitu Yesus. Ini jelas salah. Jadi di dalam urusan hidup, dalam kebersamaan tidak harus kita melebur. Sebetulnya ini adalah masalah yang sederhana kecuali bagi orang-orang yang munafik. Terlalu takut-takut. Kami tidak bisa mengucapkan selamat kepada orang Nasrani. Dan orang Nasrani pun tidak perlu menuntut orang Islam harus mengucapkan selamat. Sebab kita pun tidak pernah memaksa orang Nasrani ikut hari rayaan. Tidak. Karena ini masalah sendiri-sendiri. Apa? Artinya merayakan hari raya Idul Fitri dengan orang Nasri. Ini adalah masalah lain. Apalagi menjelang Maulid Nabi SAW. Kita tidak pernah menuntut orang Nasrani ikut mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Gak ada. Kita tidak menuntut itu semua. Jadi ini adalah masalah biasa. Jadi tidak usah khawatir. Fatwa yang sangat jelas bahwasanya dikatakan oleh para ulama. Mengucapkan selamat Natal hukumnya haram kalau itu tidak diyakini. Kalau diyakini kebenaran Natal, hukumnya syirik keluar dari Islam. Selesai. Ini paling tinggi. Yang kedua adalah ini, anak-anak kita tentang budaya tahun baru Masehi. Mengikuti tahun baru Masehi ini adalah yang digambarkan oleh Rasulullah mengikuti orang Yahudi. La tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta la takhalu fi hujri dubbin la takhaltumuh ngikuti orang Nasrani dan Yahudi sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit. Nah ini makna ke bawah yang kami sebut tadi. Ini kita tidak, kita akan ke bawah, ngikuti sedikit demi sedikit. Bukan total, bukan ingin keluar dari Islam menuju ke Nasranian, bukan. Jadi mengikuti perlahan budaya-budaya, mengikuti perayaan. Mohon maaf, ini yang bertanggung jawab Bapak. Kalau membiarkan anaknya ikut merayakan tahun baru Masehi, bapak punya tanggung jawab. Punya dosa Bapak. Di kelas desa, desa. Di kelas kecamatan, Pak Camat. Di kelas, Masya Allah. Ini adalah di kelas pejabat, bupati, bupati. Wali kota, wali kota. Yang membiarkan semuanya ini. Ini mendapatkan bagian dosa. Ini harus dipikirkan. Ada sebuah kabupaten di Indonesia. Kita insya Allah akan mengadakan perayaan bukan merayakan. Kita akan mencoba mengadakan acara tahun baru mengadakan acara pada tahun baru Masehi nanti di luar Jawa. Mencoba diletakkan di sebuah tempat yang sekiranya biasa digunakan oleh orang-orang merayakan tahun baru Masehi. Dirubah dengan tablik akbar atau sebagainya. Karena kalau tidak musibah. Ada teriapan trompet dan sebagainya. Itu membesarkan syiar di luar Islam. Ketahuilah, kalau kita cermati di Indonesia kaum Nasrani ada berapa? Islam tidak boleh menindas mereka. Tidak. Kalau orang Nasrani ingin merayakan Natalan, mangga Silahkan. Akan tapi jangan dijadikan jangan kita mengikuti syiar mereka. Ini permasalahannya ini yang harus kita tegaskan umat Islam, umat Nabi Muhammad ngikut-ngikut. Subhanallah. Kalau seandainya ada angin topan mati di alun-alun begini mati semua, itu mati suul khotimah, neraka langsung itu, tanpa hisap. Maka kalau anak kita rela seperti itu, naudzubillah. Dalam perjalanan mungkin tabrakan, mau mana? Mau niup trompet. Atau lagi niup trompet mati. Ah. Subhanallah. Jadi ini orang tua harus perhatian dalam hal-hal yang semacam ini. Bagaimana? Keluar pun barangkali kalau dihindari kalau tidak mendesak. Takut keluarnya ikut rame-rame jadi sama-sama meramaikan syiarnya orang di luar Islam. Kalau perlu. Akan tapi barangkali tidak sampai derajat seperti itu. Pokoknya jangan ikut-ikutan merayakan sesuatu yang dibesarkan oleh orang di luar Islam. Karena itu syiar mereka. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Kita hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dalam keadaan baik selagi mereka tidak jahat. Baik-baik, kita tidak ada masalah. Tapi untuk mengikuti tidak. Karena ini membesarkan syiar mereka. Apalagi dalam acara mereka ada yang mabuk, ada yang segala macam jam 12 malam ya nunggu jam 00.00 Ini hanya dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini musibah. Ini mengerikan. Kemudian nanti Valentine Day. Innalillah. Faham atau tidak? Ada orang pengen membela. Itu kan biasa saja. Hanya bagaimana eh, mengadu kasih antara sesama manusia. Masalah saling mencintai sesama manusia. Ini diajarkan dalam Islam. Tapi ini semuanya punya makna. Ada ceritanya. Islam punya hari kasih sayang yang abadi. Tidak hanya tanggal berapa tuh? 14 ya. Bukan. Ada di dalam Islam tuh setiap masa, setiap waktu. Bagaimana Rasulullah mengatakan tahabu, tahadu, tahabu, saling langkau mencintai. Makanya yuminu bil eh, ahatum hatta akhihi, tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai saudaramu. Setiap saat ini dikumandangkan cinta bersama hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau kita bisa simpulkan hari kasih sayang kita yang sesungguhnya adalah bersama hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hari kasih sayang yang sesungguhnya. Ini kita punya hari kasih sayang. Kita ingat hadirnya Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Baik. Ini Kemudian ada hal-hal lain pendidikan kepada anak memang seorang tua harus punya ketegasan. Di samping ketegasan, tolong bantu anak-anak kita ini agar baik. Caranya bagaimana? Bantulah anak-anak kita agar bisa berbakti kepada kita. Kalau tidak kita bantu berat berbakti ke orang tua itu berat. Berbakti ke orang tua itu berat. Jadi bagaimana agar anak kita kalau kita kasih tahu nak jangan ikut tahun baru mas Masehi itu dengan mudahnya untuk mengikuti bagaimana? Yaitu dari awal dikenalkan ke tempat yang mulia. Di dalam mas masalah lain, barangkali ini kami terlintas, kelihatannya kita harus memasuki bab baru lagi. mukadimahnya kita akan kembali kepada mendidik anak. Sebab banyak keluhan-keluhan mulai anak minta motor saja pakai pisau. Ini kita lihat cerita-cerita minta anu menikah pun kadang-kadang naudzubillah sampai ada yang eh, pernikahan sampai rela meninggalkan orang tuanya. Nah ini kan kasihan ya. Kemudian sampai urusan minta, urusan urusan yang lainnya. Mulai dari minta motor, kemarin ada minta HP, sampai orang tuanya dibunuh, ada ini subhanallah. Yang disalahkan siapa itu? Sampai ada anak. Alhamdulillah terjadi zina di luar pernikahan. Itu yang salah siapa? Coba. Jangan langsung seperti merta anak. Barangkali orang tua tidak pernah mendidik. Orang tua tidak pernah memperhatikan perkembangan anak. Orang tua tidak memperhatikan keselamatan anak. Sehingga yang dipikir adalah barangkali hanya sekedar sekolah, karir, pekerjaan sehingga tidak pernah peduli anaknya mabuk-mabukan. Nggak pernah peduli bahasa di tempatnya itu pokoknya kamu harus sekolah situ, harus sukses. Sukses itu apa? Ini banyak sehingga ada terjerumus dalam zina gara-gara orang tua yang tidak pernah peduli keselamatan anak. Ada yang terjerumus dalam mabuk-mabukan karena tidak peduli pendidikan anak. Ini jangan dianggap yang dosa anak saja. Orang tua ini akan membawa dosa ini. Mabuk anak mabuk. Kenapa? Karena di rumah ini ada sebab kenapa anaknya tidak pernah mendengar dan kenapa anaknya di luar, kenapa anak di gardu, kenapa anak di perempatan. Karena di rumah tidak ada keindahan. Mungkin bapak tidak pernah ada, ibu pun tidak pernah memberi keindahan. Semuanya adalah saling tidak cocok. Jadi anak itu mau pulang berunah malas, akhirnya ketemu dengan temannya di perempatan, teman yang ngajak yuk minum-minum, habis tuh mabuk. Gara-gara siapa? Bapak, jangan langsung disalahin anak. Ini Termasuk di dalam budaya-budaya begini gimana kok anak bisa merencanakan acara tahun baru masa eh, hijri apa hijriah eh, apa eh, ya, masai kalau hijriah ini satu ajuran untuk berbeda dengan orang Yahudi. Kemarin kita bahas kalau kita merayakan tahun baru hijriah ini bukan mengikuti Yahudi, harus kita fahami Ini dalam irama berbeda dengan Yahudi karena kita mengikuti seperti Sayyidina Umar bin Khattab waktu mengukuhkan tahun baru hijriah adalah karena berbeda agar kita punya tahun sendiri. Nah ini ini adalah masalah yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Lah ini, anak kenapa ikut budaya Valentine Day? Apakah selama ini tidak pernah Bapak Ibu kenalkan dengan Rasulullah kalau sampai gandrung dengan acara Valentine Day? Ini bagaimana? Ibunya di mana? Bapak di mana? Nah ini. Ini yang harus kita perhatikan. Ternyata tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Anak jangan dianggap sebagai nikmat tapi ingat anak adalah tanggung jawab. Alangkah banyaknya orang masuk neraka gara-gara anak. Sujudnya mah banyak. Ribuan sujud. Hajinya setiap tahun. Umroh setiap bulan. Tapi anaknya tidak pernah diperhatikan sehingga menjadi pemabuk paling hebat. Dikasih duit saja, senang duitnya buat mabuk. Nah, atau yang lainnya. Baik, ini ada mukaddimah insyaallah pada pertemuan yang datang akan datang kita akan hadirkan bagaimana mendidik anak yang benar dan harus kita pahami makna tanggung jawab Jangan sampai anak kita ya dia menjelang tahun baru Masehi ini ikut-ikutan. Harus kalau seandainya semua orang di luar sana ngikut, kita doakan semoga ada ngikut. Paling tidak anak kita dahulu selamat. Anak kita dulu apapun bentuknya, kalau anak kita ribut mau ngadain acara, Bu, beli ayam saja. Yuk, nak kita masak bareng malam tahun baru Masehi masak di rumah saja, baca zikir yang banyak yuk. nah, makan enak di rumah, nggak kemana mana nanti diagendakan acara-acara nanti di rumah semuanya ya biar tidak usah keluar dalam irama menghindari daripada budaya-budaya yang tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja kita akan baca hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ke tiga puluh enam. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid dharin amin ila anqal. Al-hikmatu sadisatu wa thalathuna hikmah yang ke-36. Syu'aul basirati yushhiduka qurbaka minhu wa 'ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka ini memang berat sekali ya kita mencoba ta'ambul merenungi berkali-kali gimana untuk menerjemahkan dalam bahasa gamblang itu bolak-balik bolak-balik semoga bisa ketemu sebab ini bahasa berat dari Ibn Athaillah asakan dari memang benar banyak orang yang karena gak faham nggak mau khusnudhon, mengatakan ini adalah hikmah mauhumah, hikmah gombal katanya. Padahal ia mengatakan itu gombal karena dia nggak faham Kalau para guru-guru kita ngajari, kalau kamu nggak faham bukan berarti itu yang nggak gombal, tapi otakmu yang gombal. Ini. Jadi mungkin kalau ada kekurangan karena gombalnya otak kami ini. Ini karena berat sekali. Syu'aul basurati. Cahaya basirah Basirah itu bisa dimaknai akal. Ilmu. Cahaya ilmu. Atau akal. Dengan akalmu itu yushiduka akan menjadikan engkau bisa menyaksikan kurbaka minnu dekatnya dirimu kepada Allah. Ini dalam Perjalanan kita menuju Allah, mencari ridha Allah berangkat dari ilmu. Jadi dengan ilmu itu kita menjadikan kita kenal Allah. Allah maha mengetahui. Allah maha kuasa. Allah maha memberi. Allah yang menghidupkan kita. Itu memberikan makna kepada orang yang meyakini dengan ilmunya itu dekatnya Allah dengannya. Sehingga kalau ditanya, karena tahu bahasanya Allah itu siapa? Allah yang menciptakannya Allah. Maka kalau ditanya, siapa yang menciptakanmu? Allah. Siapa yang gerakkan matamu? Allah. Siapa yang ngasih menjadikan engkau bisa merasakan dengan lidahmu? Allah. Siapa yang menjadikan engkau mendengar? Allah. Maka pemahaman ini semua menjadikan dia merasa dekat dengan Allah. Faham? Nah ini. Dengan ilmu. Wa ainul basirati Nah ini kalau sudah ainul basirah jadi di sini ada tiga ya. Syu'aul basirati cahaya. Ain. Ada syu'aul basiratu ainul basirati hakul basirati. Bisa kita gambarkan nih. Ini kita bisa melihat karena cahaya. su'a, Cahaya datang dari mana? Lampu. Maka kita bisa memahami makmatnya, mak, manfaatnya cahaya. Kita bisa melihat dengan cahaya. Tapi kalau kita cermati, bagaimana kita bisa melihat ini? Karena adanya cahaya. Cahaya ini bagaimana sih ceritanya? Adanya lampu. Lah ini ainul basirati. Ningkat. Jadi kita memahami manfaatnya cahaya itu bukan karena cahayanya ini, karena lam lampu. Kalau sudah kita paham ainul basirati ini lampu inilah aku bisa merasakan manfaatnya berkembang lagi. Tanya, siapa yang mencipt, Siapa yang membuatnya? Itu hakul basirati. Nah ini. Jadi hakul basirati paling tinggi. Jadi kita merasakan nikmat ini sehingga kalau orang paham, siapa yang ngasih kamu makan? Ibuku. Siapa yang ngasih kamu susu? Ibuku. Pertama merasakan susu ini adalah manfaat melalui ibu. Tapi siapa yang memberikan kepada kita ibu ini? Nah ini makna tingginya. Di, jadi memahamannya kepada Allah. Nah inilah renungan kita hadirkan. Ada kita, ada cahaya, ada lampu, siapa yang menciptakan lampu? Lah ini, berarti yang paling bermanfaat itu mana di antara tiga ini? Kita lain terlepas dari hikmah ini. Cahayanya atau lampunya atau yang menciptakan lampu? Yang menciptakan lampu. Karena yang menciptakan lampu dengan lampu nah tadi bukan saja cahayanya bisa saja untuk menghangatkan ayam kan yang masih kecil, bisa saja untuk yang lainnya. Jadi manfaatnya lebih gede. Tapi dengan cahaya mungkin kita bisa memanfaatkan hanya dengan untuk baca. Tapi lampunya manfaatnya lebih gede lagi. Di samping untuk baca, untuk tanda, itu lampu merah ya untuk ini. Tapi yang menciptakan punya keinginan untuk macam-macam lagi. Lah. Jadi hakikat manfaat dari ini. Maka ada ainul uh, su'aul basirati cahaya. Ain itu bentuknya. Dari mana cahaya keluar? Hakul basirati. Siapa yang membuat cahaya apa membuat lampu itu? Ini gambaran sederhana. Maka di sini ada ilmu. Su'aul basirati cahaya ilmu. Cahayanya akal, bukan ilmu dulu. Akal, cahaya ilmu. Jadi orang dengan ilmunya <coughs> kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang kenal Allah dengan ilmunya Allah Maha Ada, Allah Maha Kuasa, Allah Maha ini ini yang paling pertama. Kalau orang pengen kenal Allah tidak mungkin kecuali dia harus melalui ini. Harus melalui bahasanya dia kenal Allah. Apa artinya sujud yang banyak? Lah kalau orang sudah kenal Allah nanti pada tingkat berikutnya. Apa itu? Wa ainul basirati yushhiduka adama kali Ainul basirah tadi cahayanya cahaya ilmu sekarang hakikat ilmu atau ilmunya itu itulah yang menghantarkan kamu menyaksikan ketiadaanmu karena engkau sampai pada keyakinan akan adanya Allah. Maknanya begini. Memang pelit ini. Agak beli. Jadi setelah orang itu memahami dengan tingkat pertama. Dari tingkat pertama dengan ilmu. Kenal Allah dengan ilmunya. Maka setelah itu di dalam aktivitasnya orang melakukan sholat. Sudah tidak berpikir lagi tentang Allah maha ada, Allah maha kuasa, Allah maha ini. Tapi di dalam sholat apa yang kita inginkan? Pahala. Ya kan? Dia sudah tidak berpikir lagi tentang yang pertama tadi ini terlewati. Karena kita melakukan sholat Allahu Akbar. Kenapa engkau dengan khusuk? Karena aku yakin Allah melihatnya. Sudah tidak berpikir itu lagi sudah. Tapi sudah tingkatnya lebih tinggi. Tingkatnya dia itu melakukan itu. Dia tidak ah, merasakan. Ia bisa menyaksikan dengan ilmu tingkat kedua ini. Ia bisa merasakan bahwasanya yang ada hanya Allah. Jadi yang Allahu Akbar sujud. Dia melakukan sholat. Yang diinginkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia paham, aku ingin cari pahala. Aku melakukan sedekah karena cari pahala. Aku melakukan haji karena pahala. Aku baca wirid yang banyak. Jadi tanpa harus diterjemahkan pahala dari siapa? Allah. Allah yang bagaimana? Nah, itu sudah tadi yang pertama. Nah, setelah itu nanti orang pada tingkat yang ketiga hakul basyirati. Lah hakul basyirati itu yushiduka wujudah. Kalau sudah pada tingkat yang ketiga, pada hakul basyirati, hakikat basirah, hakikat ilmu, lebih tinggi lagi tingkat ketiga, maka orang itu akan yushiduka. Maka hal itu akan menjadikan engkau bisa menyaksikan wujudah wujud Allah yang sesungguhnya. Wujud Allah la adamaka wala wujudaka sudah dia berpikir tentang dirinya. Makanya tingkat tinggi para kekasih Allah. Maka kalau sudah para kekasih Allah itu urusannya dengan dunia kayak sudah putus. Jadi begitu mudahnya dia meninggalkan dunia, ngasihkan dunianya. Masya Allah tidak berpikir dunia. Sehingga bangkrut baginya tidak ada masalah. Kaya pun seolah-olah tidak mempengaruhi dia. Karena dunia itu ada di tangannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Tapi yang tingkat kedua tadi, dia melakukan karena Allah. Ingat, tapi dia masih sering berurusan dengan dunia. Sering berurusan dengan dunia. Maka digambarkan yang pertama itu mendekat. Dekat kepada Allah. Tapi dia masih bercampur urusan dunia. Yang kedua, dia bisa berusaha untuk meyakini akan adanya Allah. Semuanya karena Allah. Tapi pun masih ada sisa-sisanya. Sering, kadang-kadang masih rebutan sedikit lah ada. Ya Allah, sholat saya terlambat gara-gara urusan dagang ya. Salat-salat saya terlambat karena urusan uh, ya karena saya berbahasa basi karena ini urusan bisnis saya. Tapi dia masih ingat itu. Karena dia melihat Allah terus biarpun dia di dalam keadaan melanggar ingat Allah. Tapi kalau sudah tingkat ketua ketiga ini sudah luar biasa. Belum waktunya sholat sudah siap. Jadi berpikirnya itu luar biasa. Jadi dirinya sudah tidak dipikirkan lagi. Pokoknya aku harus sholat dulu. Merasa dagang nanti yang penting saya sholat dulu. Apalagi yang penting aku ibadah. Lah ini biasa digambarkan dalam para ahli tasawuf ya, masalah uh, uh, seperti yang sering kita dengar di dalam pemahaman ilmu tasawuf kita harus melalui tiga marhalah syariat, torekoh, hakikat. Itu juga penyerdahanan. Syariat itu harus kita memahami secara benar tentang hukum-hukum ini loh ya. Nggak bisa orang kenal Allah langsung jadi ahli sujud. Tok. Nggak. Harus dia benar wuduknya. Nggak bisa. Waliullah nggak bisa wuduk. Nggak ada. Waliullah nggak bisa sholat. Nggak ada. Waliullah harus paling ngerti ilmu sholat. Paling ngerti ilmu wudhu. Baru setelah itu meningkat. Wudukmu itu maksudnya untuk apa sholatmu ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini meningkat khusuk. Kalau sini ini mulai dari ilmu syariat, torikoh dan khusuk ini perlu proses. Jadi melakukan sholat ini adalah syariatnya, sampai kepada khusuk ini hakikatnya, torikohnya ini adalah proses. Jalan menuju khusuk makin mujahadah. Kenapa saya harus belajar ngaji terus? Karena saya ingin khusuk ibadah. Lady torikoh ini. Kita sudah tahu dari awal bahasanya mengaji itu bakal menjadikan orang pinter, ngerti, tapi kalau tidak ngaji, nggak bisa sampai tujuannya. Maka saya harus ngaji. Jadi pertama ngerti. Aku ngerti. Ilmu tok nggak cukup. Ngerti. Kalau orang menuntut ilmu, bakal alim. Kalau alim, kenal Allah. Ngerti ilmunya. Tapi kalau nongkrong di rumah, nggak. Dia harus berangkat. Mujahadah. Bismillah. Lah ini. Torikoh. Jadi tingkatan kedua. Pertama sudah bagus karena meyakini ya iman tadi ya ilmunya meyakini bahwasanya gak bener. Kalau saya di tempat seperti ini saja gak bener. Makanya anaknya dibondoin. Kita ke majelis ilmu. Nah, ini ini karena dia punya keyakinan bahwasanya kebaikan itu didapatkan di tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau dia hanya meyakini saja, waduh, kalau di tempat majelis ilmu insya Allah banyak ilmu yang mendekatkan kepada Allah. Tapi dianya gak datang. gak dapat. gak bisa sampai kepada hakikatnya nanti. Harus datang. Itu torekoh. Setelah datang sampai di tempat itu, dia mendapatkan ilmu bagaimana ia membersihkan hati dari yang namanya ria, membersihkan hati dari sombong. Setelah itu keluar, dia menjadi pangkat yang ketiga, hakikat. Hakikat itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah secara otomatis bersih. Ini bisa kita gambarkan dalam semua dan proses ini ada. Dan gambaran di dalam hadis Nabi ada masalah Islam, iman, ihsan. Kalau Islam itu digambarkan seolah-olah kayak dohir, hanya urusan syahadat, sholat. Maka biasa saja orang ini disebut sebagai Islam. Syariatnya ini. Islam, tapi baru iman. Baru ihsan, hadis Nabi, hadis sahih. Jadi Islam itu bagaimana? Orang bersyahadat, melakukan sholat dan sebagainya. Sudah gugur kewajiban, kewajibannya. Tapi apakah hanya semacam itu? Belum tentu orang munafik bisa sholat loh ya. Orang munafik bisa sholat, orang pura-pura bisa sholat. Maka harus tingkat. Kita sholat dengan penuh keyakinan. Bahwasanya ini ada pahalanya, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Baru nanti tingkat yang terakhir, mahalah ihsan, adalah para kekasih-kekasih Allah. Jadi ia melakukan itu semua seolah-olah melihat Allah. Kalau ia tidak melihat Allah, ka'annahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah menyaksikan kamu. Ini adalah gambaran tentang hikmahnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Ringkasannya begini. Yang pertama, kita harus dengan ilmu. Enggak mungkin tidak. Kalau pengen kenal Allah harus dengan ilmu. Ilmu akidah. Jangan sampai memahami Allah salah. Ilmu. Lah kemudian ilmu itu harus ada buahnya. Buahnya adalah kita mengamalkan kita mengamalkan atas dasar ilmu tersebut. Ilmu kenal Allah, baru nanti ta'abud kita beribadah, berangkat dari karena kita sudah yakin bahwasanya Allah ada, keyakinan kita tentang Allah benar. Maka ibadah kita itu benar. Ibadah kita benar. Sebab ada orang nyembah berhala yang diciptakan di dalam otaknya. Salah meyakini tentang Tuhan. Orang beribadah Nyembah katanya sih beribadah kepada Allah, tapi sisi lain nyembah berhala. Ya nggak diterima, berarti keyakinannya salah. Atau menganggap Allah seperti raja karena nonton film dewa dewi kayak itu Tuhanku. Ya nggak bener. Jadi Allah harus laisa kami syai. Atau meyakini Allah itu karena digambarkan pakai tangan, mata seperti ada kalau mujassimah musyabbihah Orang yang katakan Allah di atas, lalu Allah begini, begini, ini. Kita punya gambaran-gambaran salah. Kayaknya sih nyembah Allah tapi ternyata nyembah berhala yang diciptakan di otaknya. Belum benar, karena keimanannya itu belum sah. Jadi iman kepada Allah benar. Apa keyakinanmu tentang Allah? Allah maha ada. Dari dahulu. Dan tidak ada permulaannya. Allah abadi. Tidak akan ada akhirnya. Allah adalah maha kuasa. Allah maha mengetahui. Allah yang memberikan kehidupan. Dan Allah adalah maha hidup. Itu yang harus kita yakini. Baru. Semua perilaku kita ini baru sah. Melakukan ibadah. Nah, ini tingkatan. Setelah kita punya ilmu, amalnya kita itu. Setelah mengamalkan ini, ternyata di dalam amal ini harus ada itqan. Innallaha yuhibbu minal 'abdi idza 'amila shay'an fa'atqanah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang Allah senang kalau kita serius. Sholat kita serius benar. Lah seriusnya sholat adalah khusuk. Lah kalau sudah khusuk nanti lihat. Di dalam ibadah khusuk ternyata karena dia sambung kepada Allah terus. Berangkat dari ilmu kenal Allah. Maka jual beli benar. Mau kemana pun benar. Sehingga ada orang dengan Allah biarpun dia adalah di tengah pasar. Orang dengan Allah biarpun dia kerja di kantor. Orang dengan Allah biarpun dia ngerjain urusan dunia dan ini dikabarkan oleh Nabi Muhammad berapa banyak orang melakukan urusan dunia tapi ternyata dia dapat pahala. Tapi sebaliknya ada orang yang melakukan pekerjaan akhirat tapi nggak dapat pahala karena tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Termasuk bagaimana orang memahami prioritas amal. Ada orang rajin sholat malam lalu nggak sholat subuh. Kenapa begitu? Karena nggak kenal Allah. Katanya sih, kenapa sholat malam? Biar dapat pahala. Bener nih, pahala dari siapa? Dari Allah. Bener? Iya. Sholat malam ada pahalanya? Iya. Yakin? Yakin. Gede? Gede. Sholat subuh ada pahalanya nggak? Ya kan? Gedean mana? Ya gede sholat subuh. Bandingannya mana? Kerikil sama gunung. Lah kok tidak sholat subuh? Nah, pasti. Karena apa? Keyakinannya tentang pahala bohongan tuh. Pasti bohong itu. Kalau kamu, kalau kita yakin bahwasanya yang memberi pahala adalah Allah yang maha kuasa. Dan Allah itu akan memberikan pahala ini. Sholat subuh itu kewajiban. Jadi tidak ada bandingan. Tidak ada perbandingan antara sholat sunat dengan sholat fardu. Bandingannya bukan bandingannya. Kalau antara sholat sunnah dengan sholat sunnah bisa dibanding. Mana lebih hebat? Antara sholat sunat malam, sholat sunat duha sama ba'diyah maghrib. Ya, hebatan ba'diyah maghrib. Hai. Tapi kalau fardu dengan sunnah, nggak bisa dibanding. Sebab kalau sunnah ditinggal tidak dosa, tapi kalau fardu dosa. Lihat, pangkatnya. Tidak dosa saja ini pangkat, kemudian dapat pahala pangkat. Jadi tidak ada bandingannya. Nah ini, makanya kalau ibadahnya orang yang tidak kenal Allah, pincang. Boongan. Sehingga diutamakan kenal Allah dahulu. Kalau sudah kenal awal, merasa dekat kepada Allah. Setelah dia dekat kepada Allah, merasa bahasanya Allah memperhatikannya, Allah mengayominya, Allah ngasih makan, Allah berikan kesehatan. Maka lihat, setelah itu dia akan melangkah selanjutnya. Karena dia paham fikih, dia sambil belajar. Aku harus sholat, aku harus sedekah, aku harus melakukan kebaikan. Maka di saat dia melakukan kebaikan ini, karena berangkat dari fahamnya dirinya tentang kedekatnya, kedekatannya kepada Allah. Karena pemahamannya tentang Allah benar, maka lihat ibadahnya lempeng. Lah setelah dia terus proses, dia rajin ibadah selalu menghubungkan diri kepada Allah, berusaha ingin tulus karena Allah yang memberikan pahala, mulai sholat malamnya tulus, sedekahnya tulus, di saat berhubungan dengan manusia, dihubungkan dengan Allah, lihat, keluar dari tingkat ini waliullah. Ini yang terakhir. Nah, ini marhalah tingkat yang ketiga. Jadi yang pertama adalah ilmu tidak mungkin kita tanpa ilmu. Dan dulu sudah pernah kita hadirkan di sini masalah ilmu dan juga dihadirkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Yang pertama bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru mengamalkan, baru setelah itu tahqiq amal yang tulus khusyuk, maka itu akan orang secara otomatis keluar dari tingkat yang kedua, masuk tingkat kedua, hakul yakin di dalam bahasa tasawuf yang lainnya. Selesai. Waliullah kekasih Allah. Sehingga tidak berpengaruh kepadanya tambah dan kurangnya dunia. Kaya kayanya Nabi Sulaiman, kayaknya Abu Dar Al-Ghifari, kayaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kaya tidak merubah. Kemiskinan juga tidak merubah. Karena apa? Kaya miskin itu label di dunia. Yang penting aku kenal Allah. Artinya orang itu di saat kaya sangat khusuk, di saat dia melarat juga tetap baik kepada Allah. Sebab ada orang waktu melarat itu rajin ngaji, giliran kaya bubar. Ada. Atau sebaliknya. Ini gak benar. Sebab kaya itu adalah sudah ditulis oleh Allah, ini kekasih Allah. Jadi orang kaya masuk surga ada, orang melarat masuk surga ada. Jadi kaya melarat bukan ukuran masuk surga. Bukan kaya melarat, bukan pejabat rakyat, bukan. Jadi itu kaya itu adalah label di dunia. Kamu kaya, kamu melarat, kamu kaya, kamu melarat. Sehingga inilah tingkat yang terakhir orang kekasih Allah itu tidak ada pengaruh baginya kekayaan atau kemiskinan. Di saat dia diberi yang oleh Allah kemiskinan, maka sabarnya yang nongol. Di saat diberi oleh Allah kekayaan, subhanallah, baiknya enggak karuan. Jadi ini orang kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Nah ini sudah tingkat yang ketiga khusuk dia nyambung terus kepada Allah sehingga digambarkan yushitu wujudah. Yang ada baginya hanya Allah. Duitmu untuk siapa? Allah. Sehingga sampai derajat Allah, maraitu syai'an eh, maraitu eh, manadartu syai'an ila Allah fi. Jadi orang itu tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat Allah. Punya rumah kosong. Ya Allah, rumah kosong kok sayang ya. Buat TPK aja lah. Nah kan? Pikirannya Allah terus. Ini punya banyak rezeki. Bantu fakir miskin. Mau jalan saja dia nggak nggak mau. Dia jalan begitu saja. Itu ada orang tua pengen diseberangin. Diseberangin. Jadi terus dia setiap melihat sesuatu yang diingat adalah Allah, bukan melihat Allah di balik tembok seperti pemahaman orang salah. Sebab perkataan ahli tasawuf, "Ma nadartu fi syai'in illa Allah fihi." Aku tidak melihat sesuatu kecuali ada Allah di dalamnya. Jadi nah, ini diartikan dengan bahasa yang ia fahami. Bukan itu. Jadi hakikat ahli iman itu tidak melihat rembulan kecuali yang diingat Allah. Subhanallah. Melihat matahari, subhanallah. Melihat duit dikocek. Untuk apa ya kira-kira bermanfaat? Punya ilmu, ya Allah. Punya tenaga, saya harus bantu siapa? Ah, ini para kekasih-kekasih Allah. Maka apa? Tidak melihat dirinya akan tapi yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala ini. Yushhiduka wujudah yang terakhir. Kalau sudah orang sampai derajat yang tingkat tinggi tadi, ia hanya melihat wujudnya Allah. Dikit-dikit Allah, Allah, Allah, Allah, la adamahu wala wujudahu. Jadi wujud dan tidak wujudnya dia sudah tidak dipikirkan. Yang penting Allah ridho. Selesai. Wallahu a'lam bisawab. Persilakan kepada hadirin untuk bertanya langsung bapak-bapak tiga dan ibu-ibu tiga. Mohon untuk menyebutkan nama dan alamat supaya saling mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Faisal dari Kesambi. Seperti apa yang Buya tadi sampaikan mukadimah tadi bahwasanya bahwasanya menjadi orang tua itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Sedangkan saya sendiri, alhamdulillah udah punya anak umur umur lima bulan. Jadi yang saya takutkan juga perkembangan zaman sekarang yang begitu melihat ya teknologi terus internet perayaan-perayaan seperti ini yang orang kafir siarkan ini jadi sayanya lebih takut lagi untuk mendidik anak itu seperti apa gitu Bu ya. Jadi bagaimana cara mendidik anak yang dengan supaya anak itu tidak ikut-ikutan dalam hal-hal seperti itu sedangkan uh, keadaannya ini ya bisa dibilang nggak memungkinkan banget gitu Bu ya. Di acara televisi juga seperti itu. Itu Bu ya. Terus yang kedua, saya per, saya sering uh, online di buyayahya.org. Terus saya di situ ada inspirasi.com, inspirasihati.com. Terus saya download tapi nggak bisa kebuka Bu. Ya. Terus di situ saya ada hubungi saudara Hari kalau nggak salah dengan nomor telepon sekian sekian sekian. Terus saya SMS, saya telepon nggak diangkat. Terus kalau setiap saya download itu saya pasti nggak bisa. Itu kenapa bu ya? Kalau bisa jawab. Itu aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Sunarto dari Arjoenangun. Saya mempunyai tiga pertanyaan pada yang terhormat. Yang pertama, bagaimana hukumnya menerima kue dari hari Natal? Karena kebetulan rumah saya itu di belakang gereja. Karena setiap Natal itu dari gereja memberikan kue kepada beberapa rumah di belakang tersebut karena dengan dia itu toleransi. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya anggota tubuh manusia yang sudah terpisah dari badannya seumpama begini ada kaki seorang perempuan itu bisa membatalkan wudhu atau tidak terus yang ketiga bagaimana hukumnya ada seorang perempuan dioperasi hidungnya kepengen mancung mengambil daging dari suaminya ini batal wudhu atau enggak kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> masih satu lagi bapak-bapak Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Hudin dari KS Tubun. Saya mau menanyakan tentang undangan Natal yang disebut oleh Buya hukumnya haram. Apa itu? Syirik. Ma? Undangan Natal yang disebut oleh Buya haram atau syirik. Bagaimana kalau yang diundang itu pejabat negara, semisal Menteri Agama atau Presiden, sedangkan Menteri Agama dan Presiden itu beragama Islam. Yang kedua adalah apakah jin, setan, dan sebangsanya itu sama dengan kita, yaitu ada perempuan dan ada laki-laki, atau bisa melahirkan. Dan kenapa kita tidak bisa melihat bangsa jin, sedangkan jin bisa melihat bangsa kita, bahkan mereka bisa menyerupai kita. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, persilahkan untuk ibu-ibu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai kalau kita sholat maghrib, misalnya maghrib dikerjakan langsung maghrib, dia awabin, baru dikirnya setelah sholat semua gitu, baru di akhir selesai sholat. Apakah boleh gitu Bu ya? Terus yang kedua, kalau misalnya sambil nunggu di dalam masjid gitu, boleh nggak rokokan dulu ya? Terima kasih. Wassalam. Rokokan. Merokok. Merokok. Iya. Makasih, Rokok atau tidur? Merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. E, eh, nama saya Ibu Iis dari Bypass. Uh, gini Bu ya, uh, ini dari pertanyaan anak kami. Uh, sebenarnya puasa asbab sebab-sebabnya puasa Senin sama Kamis. Itu saya kalau zaman dulu dari <laughs> utar saya itu kalau Senin itu karena kelahiran Nabi, kalau Kamis katanya setoran amal kita. Sedangkan ada yang menyatakan bahwa setoran amal itu setiap hari. Ada juga yang menyatakan setoran amal itu setiap hari Jumat. E, yang kedua tentang kurban. E, benarkah kurban itu adalah sebagai ibaratnya sebagai kendaraan untuk kita nanti e, ke surga e, dalam apa di saat melewati sirot, jembatan Sirotol Mustaqim. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, uh, saya Bulita dari Sindang Laut Lemah Abang. Uh, mau tanya Buya, apakah ada batasan untuk eh, kita membangunkan anak kita uh, untuk sholat ya? Kadang-kadang suka sebelum dipukul nggak mau bangun gitu. Apakah ada batasan? Terus bagaimana menghadapi anak yang sering telepon-teleponan dengan lawan jenisnya gitu. Maksudnya memang hanya sekedar telepon, tapi kadang-kadang saya suka risih sebagai orang tua gitu. Eh, bagaimana untuk menyikapi hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cukup. Cukup, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mewakili semuanya. Beliau mempunyai putra hidup di masa sekarang. Benar, Bu. Masa sekarang beda Ibu-ibu yang seumur kami. Seumur kami lah. Belum terlalu tua tapi. Masih ingat bahwasanya gangguan dalam zaman dahulu tidak kayak zaman sekarang, Bu. Ingat Bu, TV itu adanya hanya film akhir pekan sama album minggu saja ya. Radio hanya RRI, itu saja. Itu pun sak kampung yang punya tuh mah tiga. Jadi kalau mau nonton ke rumah tetangga. Jadi jarang orang nonton TV. Itu zamannya beda. Beda dengan zaman sekarang. Masya Allah. Maka orang tua itu jangan mendidik anaknya untuk zaman dulu. Enak-enak nyantai. Tapi hidup zaman sekarang harus kita perhatikan. Pergaulan anak kayak apa. Lingkungannya seperti apa. Jadi lebih susah. Ketahuilah kalau ada orang tidak punya anak. Tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Yang punya anak ini bisa masuk neraka gara-gara anak. Na'udzubillah. Maka amanat maka kita harus berusaha bagaimana? Ya, harus kita berpikir terus karena ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan amanat, amanat dari teman saja kadang kita jaga, kita taruh karena orang jujur ya. Bagaimana iman amanat dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai anak kita itu menjadikan sebab kita masuk neraka, pergaulan kayak sekarang. Maka tadi kita sebut insya Allah pendidikan anak harus kita ulang lagi. Maka di dalam perjalanan dakwah yang kami rasakan dua hal yang amat penting. Keharmonisan rumah tangga sama pendidikan anak. Ini kunci. Kalau dua ini nggak pegang, hancur tuh. Yang lain-lain tuh nyusul. Jadi dalam rumah tangga harus indah. Istri menghargai suami, suami menghargai istri. Hidup indah. Ah, itu muncul anak-anak. Karena bapak-bapak ibunya asik, komunikatif, indah. Dalam hal-hal musyawarah. Suami istri itu bukan kuasa menguasai loh ya. Enggak ada. Suami harus kuasa atas istri. Memangnya pemerintahan Istri kuasa atas suami. Gak benar. Tapi saling. Rasulullah minta pendapat dari istrinya Sayyidah Maimunah. Jadi Rasulullah minta pendapat. Kepada istri. Ada riwayat yang gak benar misalnya. Riwayat dari Sayyidina Umar itu gak benar. Syawiruhum wa khalifuhunna. Ini sering dipegangi oleh para ustadz. Bermusyawarah dengan istrimu dan langgarlah permusyawaran itu. Ini kan kurang ajar, ngajari kurang ajar ya. Itu adalah dusta dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah musyawarah dengan istri musyawarah. Apalagi istri, imamnya suami. Biarpun pendapat istri paling hebat, paling benar, adab suami. Gimana menurut abang? Kan begitu. Gimana menurut ayah? Gimana menurut abah ini? Kalau sudah ini berubah dengan kesombongan, harus begini, harus begitu. Nggak nyaman tuh. Nggak nyaman di orang tua, didengar oleh anak, rusak tuh anak. Makanya semua harus punya wibawa. Kita tidak ingin ada istri tidak punya wibawa. Kita tidak ingin suami tidak punya wibawa. Semua harus ada wibawa. Artinya apa? Jadikan bagaimana suami ini nggak bisa sewenang-wenang pada istri. Jadikanlah wahai suami agar istri nggak sewenang-wenang dengan akhlak yang mulia. Sebab kalau sudah ada kepincangan, misalnya suami kurang ajar sama istri, nah ini anak. Anak sudah nggak cinta sama abah, nggak mau didengar nih abah ini. Karena apa? Abah sama ibu nggak bener. Atau sebaliknya, ibunya sama suaminya nggak bener. Sang anak tidak bisa menghargai ibu. Jadi selalu mihak kepada, ah, kasihan abah. Ibu kok selalu begitu, diktator, ngatur, nggak bener. Ah, ah ibu, cuman karena dia nggak berani saja. Tapi dalam hatinya selalu begitu, kasihan abah. Ada orang semacam ini. Ini sebetulnya meracuni anak. Sehingga diam-diam anak itu kurang cinta kepada ibu. Hanya mungkin karena hanya karena takut. Harus berbakti ke orang tua. Tapi berat baktinya. Ini ada, lah tidak kompak anak. Jadi pertama kekompakan suami istri. Lah ini mungkin mukaddimah. Insya Allah mukaddimah nanti. Kompaknya bagaimana? Ini kompak dalam banyak hal. Setelah kompak suami istri, jangan sampai ibunya ngelarang. Neng, jangan nonton televisi loh ya. Ibunya sudah ngasih contoh, nggak nonton televisi. Tapi bapaknya di depan sambil ngerokok. Ya, susah. Ya, harus kompak. Papa, ini lagi ngelarang anak saya nonton sinetron. Anak nonton sinetron loh, ya. jangan nonton sinetron. Iya, ma tapi bagus bagi. Ya harus dong orang tua harus sabar. Ya, ini ini adalah harus. Jadi insya Allah akan ada silsilahnya nanti. Tapi ingat harus paling yang penting cermat tahu dulu bahwasanya di jalan ini banyak durinya itu dulu. Kalau orang yakin bahwasanya tahu di jalan ini banyak durinya, hati-hati itu pasti. Jadi zaman ini tidak kayak dahulu. Makanya kita himbau kepada para orang tua yang punya anak laki atau perempuan tolong perhatikan anak-anak komunikasi yang bagus, urusan pernikahan, urusan lawan jenis tadi ada pertanyaan akhir. Ini harus benar-benar perhatikan zaman sekarang. Kita perhatikan ibu, kalau sudah putrinya itu sering nyer, dicermin, kok lenggat-lenggot, sisirannya lama, tolong pahami itu ibu. Diajak komunikasi awas, jangan sampai kebobolan, seneng sama orang lebih dulu nanti bermasalah. Ini insya Allah pembahasan yang akan datang. Nah, hanya yang harus kita pahami ini khususan makanya zaman rusak bukan kayak dulu. Dulu tuh kita ingat di sekolah, jejer bangku saja itu ditepui sama orang lari itu, tidak berani ya. Eh, eh, kayak pengantin lari sudah. Kita ingat waktu di SD itu, nggak sengaja duduk itu perempuan ini laki-laki. Itu ditepui dari sana sudah lari. Sekarang nempel tuh anak SD sudah. Masya Allah. Maka ini wajib. Rasulullah Pak menganjurkan permudahlah urusan pernikahan. Baik itu punya anak laki-laki atau perempuan. Engkau punya anak laki-laki. Kalau dia sudah waktunya nikah, nikahkan. Ada janji dari Allah. Iyakunu fuqara yuhdihumullah. Kalau enggak punya duit bakal kaya. Kuncinya setelah nikah. Gampangin. Kalau tidak, naudzubillah. Kalau anakmu terjun masuk dalam zina, engkau. Karena apa? Kau belikan HP. Kau kirim televisi. Gimana nggak zina? Duitnya banyak, beli dia enggak nggak karu-karuan. Ke internet gampang. Zamannya mah beda. Kita dulu TV gak sekarang tidak televisi yang televisi yang rusak di rumah kita. Di rumah dilarang dipegangin HP kamera, apa dalam warnet, apalagi dikirimi berita-berita oleh pak temannya. Naudzubillah, zaman-zaman rusak. Yang penting paham yuk takut kepada Allah. Jadi yang paling kita perlu dulu pahami zaman sekarang zaman gak karu-karuan seperti yang ditanyakan tadi zaman rusak, maka harus hati-hati, permudahlah urusan kayak pernikahan, urusan ini jadi cuman harus ada aturannya. Jangan dipermudah langsung kita obral. Siapa? Aku punya anak laki-laki yang menikah dengan saya. Yang penting cepat. Ya nggak begitu. Saya punya anak perempuan. Ah, milih yang benar. Kalau sudah cocok ketemu ini. Digampang. Ya, pokoknya yang lebih kita takutkan adalah bagaimana anak kita terjerumus. Kalau anak kita bakal bahaya mabuk zina. Hentikan gimana caranya. Nikah. Nikah. Tidak apa-apa. Berkumpul dengan orang tuanya. Tidak usah sekolah kalau perlu. Apa, apa artinya ngejar sarjana tapi harus mabuk di sana. Berhenti, tidak, tidak ada kuliah bagimu. Karena apa? Teman-temanmu nggak benar berhenti. Tapi kan perlu masa depan. Masa depanmu di akhirat sana, bukan sekarang. Orang tua. Jadi sekarang masa dini. Kemarin sering, banyak kalau kita bahas masalah ini ramai ceritanya. Nah, ibu kemarin ibu yang tanya, hadir tidak? Gimana kalau saya menikahkan anak saya, tapi suaminya belum siap untuk ngasih nafkah sambil sekolah? Sambil sekolah. Langsung kita beri contoh kami ya. Bayar sendiri-sendiri, gak apa-apa. Jadi mertua biayai anaknya, orang tua saya biayai saya. Beres, yang penting berhasil dulu. Pokoknya jangan dipersulit urusan ini. Kadang-kadang materi. Kalau belum kerja, kau tidak boleh ngelamar anak saya. Sudah ngelamar boleh, acaranya harus begini. Nah, insya Allah budaya al-bahjah, ah, pernikahannya nanti sederhana ya. Pokoknya nikah kau beli itu nikah hanya meleh kambing, walimah selesai. macam-macamnya nggak usah, paling irit nanti ya. Jadi beririt, semakin irit pernikahan semakin gampang, semakin mudah, semakin dibudahkan oleh Allah. Nah, ini. Jangan sampai persulit sebab ada yang ngadu, istri saya calon keluarga istri saya sudah nerima ya Terus tapi pernikahannya harus pakai prasmanan, harus begini begini. Waduh, ini ngerepot, belum jadi istri sudah begitu gimana nanti? Jadi kita pengen disederhadakan semuanya ibu-ibu yang punya anak perempuan, Sudahlah jangan macam-macam ya. Yang penting halal dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kebahagiaan itu bukan di pelaminan, bukan di kuadi. Perkebahagiaan itu adalah setelah itu. Kadang ada orang menikah lama-lama, apa menikah dengan biaya banyak, setelah itu apa keluar mikir utang, ada enggak? Banyak. Bulan madunya seminggu. Baik. Jadi insya Allah ini. Jadi kalau bicara tentang anak kompleks nanti ceritanya. Yang penting tahu ini banyak durinya, perhatikan mulai dari orang tua memberi contoh yang baik. Tahanlah nonton TV nggak apa-apa. Ya, jangan sampai nonton TV. Tahan jangan nonton TV yang enggak-enggak. Dia harus telaten. Kalau harus membelikan televisi, tanggung jawab nih. Jadwal apa yang harus kita ikuti? Harus ada jam tayangnya. Jam lihat TV. Ada disiplin. Nah, boleh lihat TV jam 9. Kalau dulu mah apa? Enak. Dunia dalam berita ya. Jam 9. Sudah itu. Aman itu. Jadi kalau ada televisi pasti dinyalakan dunia dalam berita. Jam 9 selesai. Berita dalam dunia. Beres. Setelah itu adalah nggak berbahaya. Aman. Jadi harus ada Anda membuat jadwal. Kalaupun keluar, jangan ragu untuk menemani, khususnya anak putri. Kadang malasnya orang tua bukan karena malas, karena tidak ada cemburunya. Gara-gara malas saja. Sudah keluar sendiri saja, nak. Sudah suruh jemput temanmu. Eh, yang jemput temannya laki-laki. Ini orang tua dungu, bodoh. Anak perempuannya dilepas, suruh nganterin orang laki-laki. Na'udzubillah. Sudah begitu kalau sudah terjadi apa-apa baru nangis orang tua. Yang salah orang tuanya ini. Anaknya mah sudah pertama minta untuk dianterin sama orang tuanya. Baik itu. Jadi anda harus sabar. Anaknya laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki repot. Tapi lebih repot perempuan nanti. Harus kalau punya anak perempuan harus telaten nemeni, mau kemana neng, mau ke pasar, ayo aku anterin. Pergi sendiri, cari teman ya, naudzubillah. Jadi luar biasa. Tapi yang harus kita yakini nganterin pahala, kayak sujud, kayak ruko itu. Kayak pahalanya ibadah di masjid itu. Sama, kayak pahala umroh, bisa lebih dari itu. Cuman kadang orang gak ngerti pahala, dipikir pahala itu hanya umroh, haji, sama sujud di masjid. Bukan. Nganteri putrinya ke sekolah, pulang. Itu pahala ibadah itu. Luar biasa, lebih gede daripada duhaan itu nanti. Cuman orang tidak faham makna ini jadi malas ada bapak mau sholat mau ngaji. Pak, tinggalkan ngaji, antarkan putrimu. Nah ini kemuliaannya. Kalau orang faham kemuliaan, indah hidup ini, sudahlah, tidak ada pusingnya. Baik, kemudian masalah di dalam inspirasi, karena inspirasi spirit hati yang membuat bukan ini ada orang di Jakarta, tapi yang membuat uh, apa? Membuat web. Kemudian ada ceramah-ceramah kita, ada di tempat lain ada ceramah kita banyak yang, yang ngambil. Ada orang membuat web ceramah kita dimasukkan ke situ. Kita tidak kita pun juga tidak tahu gimana cara bukaannya di tempat itu. Cuman ada beberapa teman-teman sudah bisa buka. Mungkin caranya saja di SMS lagi dilihat atau dibuka di Ras FM. Ras FM nanti di situ ada bagaimana cara bukanya kayak yang ditunjukkan. Karena ada itu adalah kita siaran radio di Jakarta dikumpulkan, dihadirkan dalam bentuk web. Itu diinspirasi spirit hati. Kemudian masalah nerima kue Natal. Sebab nerima kue Natal itu lain ceritanya dengan memberi kue Natal. Kalau nerima semua makanan miliknya orang kafir kalau diberikan kepada kita kita boleh memakannya asalkan itu jenis makanan yang halal untuk kita bukan daging babi tapi misalnya roti permen yang dikasihkan oleh orang di luar Islam itu boleh tapi tidak mutlak syaratnya apa bukan kita menerima dengan kerendahan jadi sumbangan dari orang kafir pun boleh kita terima tapi ada misi atau tidak ada maksud atau tidak tapi kalau ada maksud di syuting, sumbangan diberikan oleh yayasan Kristen untuk fakir miskin di kampung ini, di syuting. Wah, ini mengangkat siar mereka. Jangan mau. Kalau mau nyumbang ini, Kak, sebab Islam tidak mengajari seperti itu. Islam mengajari apa? Ketulusan ya. Kalau nyumbang-nyumbang, tidak harus seperti ini, nanti akan diekspos ya. Alhamdulillah. Bisa ngucapkan Alhamdulillah loh ya mereka itu. Kami sudah bisa membantu orang fakir di sini. Anak nah, yayasan. Jadi kalau ada misi, jangan diterima. Tapi kalau hanya wajar dalam bertetangga, karena itu teman dekat kita, tetangga yang kita sering, kita kerja di situ, dia kerja di tempat kita, kok ngirim kue, dimakan, gak apa-apa. Tapi kalau anda membuatkan kue, gak usah. Kalau pengen buatkan kue, nanti setelah Natalan atau sebelum Natalan jauh-jauh, ngirim kue. Tapi jangan pas Natalan, karena ikut anda ikut meramaikan Natalan. Baik. Lalu sebelum Natalan, saya ingin ngasih kue. Sama kalau kita memang harus, saya harus mengucapkan Natal. Orang pada datang ke tempatnya, jangan datang di hari Natal. Nanti seminggu lagi datang silaturahmi. Gak ada masalah. Menyambung itu, asalkan orang cerdas gak pusing itu. Nah kita punya teman yang beragama beda kok gak ada masalah kok. Gak pernah kita ngirim SMS selamat Natal, jalan saja kok. Gak pernah kita mengucapkan selamat hari Natal. Malah ya, selamat hari Natal ini. Dia ya biasa kirim-kiriman SMS. Dan gak ada masalah. Itu hanya orang yang bingung saja. Sehingga kalau ada orang, ada sebagian ustadz malah begitu begitu merendahkan ulama-ulama yang mengatakan merang, mengucapkan Natal haram. Ini orang keras kepala, gitu saja nggak boleh. Orang di luar Islam sendiri tidak punya masalah. Pernah kita ceritakan obrolan kita dengan orang seorang tokoh agama Kristen. Waktu kita bercerita, Suatu ketika saya akan mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya undang, kira-kira datang tidak? Mikir dia. Acara apa? Maulid Nabi itu satu acara dalam rangka berbangga dengan Nabi Muhammad. Dia mikir. Saya yang jawab, bukan kamu yang jawab. Jawabnya adalah tidak usah hadir. Kenapa? Karena kamu tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau kamu datang berarti kamu tidak konsekuen, tidak serius dengan agamamu. Iya, memang begitu. Nah benar itu. Dan tidak usah datang. Dan saya tidak marah karena kamu tidak yakin dengan Nabi Muhammad, ngapain datang kan? Tapi hubungan tetap baik kan? Iya, cocok. Oke. Okay. Sama kalau engkau punya acara Natalan, jangan diharap saya datang karena saya tidak percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan. Kamu marah enggak? Ya enggak marah dong lah. Ini aja enggak marah kok ada kiai marah. Kok heran saya itu. Ini enggak marah, ada kiai marah sama kita itu. Lah kok kiai kok orang Nasrani lebih pinter dari kiai? Ini gimana? Mutlak haram dia enggak marah ini. Contohnya ini. Ini tokoh agama yang kita ajak ngomong, enggak enggak marah. Ya sudah selesai. Tokoh agama Kristen saja enggak marah kok ada kiai marah. Ini kok kolot sekali fatwanya. Natal mengucapkan selamat Natal saja kok. Yang bersangkutan enggak marah ini orang bingung ini ya. Ada. Pokoknya kalau ada kiai, berbeda dengan ini pasti dia bingung itu. Selesai mengucapkan Natal hukumnya haram. Kalau meyakini kebenaran Natal, syirik. Siapa itu? Manusia Islam. Pokoknya asalkan beragama Islam sama kecuali kerbau dan kucing dan ku, apa kerbau, kucing dan binatang. Itu enggak. Kalau ada binatang mengucapkan Natal enggak apa-apa. Tadi ada yang bertanya presiden ya, sama presiden manusia atau bukan? Ya sudah kalau manusia Islam ya sama, hukum haram tuh gak ada. Haram buat rakyat nggak haram buat pejabat nggak ada. Bahkan pejabat lebih gede ya tetap haram. Lah kok dilakukan? Dia bukan ustadz, bukan ulama. Ini selesai ya. Semoga Allah mengampuni. Jadi nggak ada perbedaan. Sama diucapkan pejabat menteri agama. Jangankan menteri agama. Kalau ada wali mengucapkan Natal tetap haram kok wali itu. Jadi tidak ada ini jelas ini kalimat ini. Yuk. jadi nggak ada. Menteri Agama mengucapkan, ya sayang sekali. Kok bisa jadi Menteri Agama? Ya karena saya akan membawai semua agama. Membawai semua agama kan tidak harus mengucapkan semacam itu. Nah, ini perlu keimanan ini. Nggak usah mengucapkan selamat. Tapi kan saya karyawan atau bawahan saya kan Nasrani. Nggak usah. Kasih hadiah nanti suatu saat kasih satu juta setelah Natalan sebulan ke depan, nggak apa-apa kan bisa baik saja kalau pengen berbuat baik, undang makan enak kasih kambing empat. Tapi jangan pas hari Natal, kan bisa saja nyambung silaturahmi. Orang ini karena cempitnya, dipikir silaturahmi harus mengucapkan selamat Natal. Siapa mengatakan seperti itu? Baik, ini. Kemudian masalah, jadi enggak, menerima kue Natal adalah boleh asalkan tidak ada misi-misi yang kotor, asalkan makanannya makanan apa. Bukan kue Natal, kue yang diberikan hari Natal. Karena mereka punya perayaan hari raya itu bagi mereka. Sebab uh, halal bagi mereka, acara itu tidak halal bagi kita. Adapun makanan yang diberikan kepada kita, itu diperkenankan di dalam Islam untuk kita makan. Kemudian eh, laki-laki uh, Oh iya, kaki yang terlepas. Jadi kalau ada kaki terlepas, segala lagi masih ada bentuk wujudnya maka itu sama hukumnya seperti tidak terlepas. Nyentuh jempolnya perempuan yang sudah putus tetap batal wudhu. Jangankan jempolnya, ya. Bagian boroknya itu sama. Jadi pokoknya selagi itu masih bentuknya utuh itu adalah membatalkan butuh di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikukuhkan. Ada pendapat yang kedua tiga lain. Kecuali sudah berubah bentuknya, misalnya sudah jadi tepung, sudah jadi tepung, digiles ya, jus sudah tidak batalkan lagi. Nah ini. Jadi membatalkan wudhu. Termasuk mohon maaf ya, sampai dibahas oleh para ulama menyentuh mohon maaf kemaluan yang terputus misal. Ini contohnya. Ini sebetulnya ulama sudah menjelaskan. Sama membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu hanya apa? Kalau masih ada bentuknya. Kalau sudah menjadi tepung atau berubah bentuknya, tidak membatalkan wudhu. Baik. Itu saja. Dalam madhab syafi'i loh ya itu kalau menyentuhan perempuan. Kalau madhab lain, lain cerita. Kita tidak berbicara tentang madhab Abu Hanifah. Tidak berbicara madhabnya Imam Malik. Kalau madhab Imam Malik dan Abu Hanifah tidak batal dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau madhab syafi'i yang nomor satu itu adalah membatalkan. Pendapat syafi'i nomor dua, kalau menyentuhnya nggak sengaja nggak batal. Pendapat madhab syafi'i yang ketiga nggak batal. Tapi pendapat nomor satu yang paling dikukuhkan muqtamad dalam matab syafi'i, menyentuh itu semua adalah batal. Baik terpisah atau tidak terpisah, pokoknya bagian kulit, bagian kulit, ya, nah, bagian yang pokoknya bukan bagian gigi, rambut, dan kuku. Jadi kalau ada seorang suami menyentuh gigimu mana neng, eh, nggak batal tuh ya. Atau kukumu mana, rambutmu membelai rambutnya sang istri, tidak membatalkan wudhu. Baik. Kalau ada uh, orang seorang wanita operasi, ingin memancungkan hidung. Dengan me, itu adalah orang biasanya salah memahami kecantikan itu dari wajah. Bukan dari wajah itu saja, Bu, akan tapi perilaku yang baik. Orang cantiknya kayak apa, tapi mulutnya tajam, nggak jadi cantik tuh. Ayo, siapa yang mau istrinya cantik sedunia. Tapi kalau ngomong, wah, Masya Allah, nyelekit. Yang kedua, biasa-biasa sih. Tapi Masya Allah akhlaknya baik, hidayahnya bagus. Pilih mana Bu? Pilih mana Bapak-Bapak? Ya. Yang pinter ndak? Cantiknya kayak yang pertama, akhlaknya kedua <laughs> gitu loh. Ini, jadi ada. Jadi orang itu apa? Maknanya gini. E, bukan kecantikan wajah yang dipikir seorang muslimah. Muslimah itu berpikir tentang kecantikan akhlak. Sehingga merubah. Jadi kalau berbicara, kita itu begini. Kalau ada pertanyaan, tidak boleh langsung dijawab. Biasanya ada masalah lebih penting. Hukumnya operasi itu apa? Kan begitu, merubah bentuk ciptaan Allah. Hukumnya haram. Harus ini dibahas dulu. Sebab kadang-kadang, makanya. Bahayanya memberikan jawaban itu adalah jika tidak sempurna. Seandainya kita mengatakan bahwasanya, oh, batal wudhu atau tidak batal wudhu. Oh, jadi boleh, Kong. Kan simbolnya kan gitu. Jadi tetap merubah bentuk hidung atau yang lainnya, hukumnya adalah haram. Karena apa? Itu merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seandainya orang telanjur haram, apakah setelah itu harus dipotong lagi? Ya gak usah. Karena dulu gak ngerti ya sudah. Lalu hukumnya gimana? Karena sudah bertemu, ber, menyatu dengan dagingnya sendiri, maka dihukumi seperti miliknya sendiri. Kalau betul prosesnya operasi seperti itu, kita tidak tahu proses operasi itu apakah betul diambilkan daging ditempelkan, atau sekedar dengan operasi dengan uh, dengan uh, kulit buatan atau sebagainya ini. Kalau seandainya cara operasi betul seperti yang ditanyakan, daging ditempelkan, kayak ngecat tembok itu, nempel dempul itu ya, barangkali. Ini kita ngikuti pertanyaannya. Kalau seandainya seperti itu karena sudah nempel, maka jadi menjadi satu ya hukumnya sama. Kalau nyentuh itu adalah batal. Sama. Baik. Tapi kita harus tanya bahwasanya operasi plastik, operasi seperti itu, operasi-operasi berubah hidung, apakah benar caranya semacam itu? Karena apa? Ini tidak pernah tidak pantas dilakukan oleh seorang muslimah. Seorang muslim atau muslimah ya. Dan kadang-kadang hidung mancung belum tentu pas loh ya. Allah sudah menciptakan persis seperti itu. Bisa diperhatikan kadang orang mancung hidungnya tapi tidak sesuai ya. Ada orang mah wajahnya pas-pasan, ini manis, cakep, lembut ini. Jadi uh, jangan sampai kita ini uh, hanya terpaku kepada dohir saja. Hakikat kecantikan adalah akhlak para ibu-ibu, akhlak yang baik, khidmah kepada suami yang benar ya semakin hormat kepada suami itu cantiknya. Sebab saat cantik-cantiknya Bu, ketahuilah 60 tahun 70 tahun pasti peot. Sama bapak-bapak juga begitu. Ya, sudah gigi ompong, mata kabur, sakit pinggang, asam urat, ini semuanya mau di break, mau di gimana lagi tetap. Jadi ternyata yang paling tetap adalah pengabdian dan kasih sayang serta cinta yang tulus. Baik kemudian undangan Natal bahasa undangan ya, yang kita bahas mengucapkan selamat Natal. Kalau ada orang ngundang Natal, ya jangan didatangi gitu saja. Akan tapi barangkali maksudnya mengucapkan selamat Natal dari pejabat. Ya, selagi pejabatnya masih manusia, maka hukumnya sama. Ya, kecuali pejabatnya menyatakan diriku bukan manusia, maka boleh dia mengucapkan selamat Natal. Boleh. Jadi, jadi sama, semuanya sama. Hukumnya haram. Kemudian uh, jin Apakah ada laki-laki, ada jin laki-laki dan perempuan termasuk dalam doa masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu adalah jin laki-laki, khaba'ith jin perempuan. Aku berlindung ya Allah dari godaan, dari gangguan jin laki-laki dan perempuan. Jadi ada jin laki dan perempuan. Lalu kenapa kok kita tidak melihat? Alhamdulillah Pak, Allah menutup kita enggak melihat. Kalau melihat rebutan tempat jualan nanti ya. Ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemurahan dari Allah. Kenapa ada bangsa setan dan jin tidak bisa kita lihat. Kalau kita lihat pusing. Ya. <laughs> ya. Ha, kita lihat deh. Ini adalah Allah. Jadi gini loh ya. Tidak semua makhluk Allah harus bisa kita ketahui. Sebab pertanyaan itu kadang-kadang memanjang kalau itu. -tuh. Kenapa kok semut kecil? Ayo. <laughs> Apa artinya pertanyaan ini? Ya sudah Allah menciptakan semut kecil. Ya sudah Allah menciptakan jin tidak terlihat. Jin tidak terlihat. Kita lihat. Jadi, apakah kita perlu protes dengan Allah? Ya enggak. Sampai ada orang protes dengan Allah itu protes yang gini. Lihat ini korma, tubuh pohonnya gede, buahnya kecil-kecil. Ini semangka pohonnya kecil, buahnya gede. Ya gimana nih Allah nih. Ngantuk. Ngantuk baring di bawah pohon korma. Lihat ke atas, korma jatuh, tek nak. Alhamdulillah, coba korma segede semangka. <laughs> Artinya sudah, kalau sudah ciptaan Allah ini paling istimewa sudah ya. Kenapa jin tidak terlihat hikmahnya banyak? Luar biasa. Jadi ini karena Allah menciptakan ada alam gaib yang harus kita yakini karena disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian... Uh, di samping diantaranya Allah memberikan ke eh, kemampuan jin untuk menjelma menjadi manusia ada. Setan juga untuk menjelma manusia. Tujuannya adalah untuk menggoda manusia bisa. Kekuatan untuk menjelma itu ada. Dan di saat mereka menjelma itu karena mereka sudah merencanakan. Jadi mereka punya niat jahat. Sehingga karena dia niat jahat disebutkan oleh para ulama. Kalau jin menjelma manusia dia menerima resiko kayak manusia. Karena dia memasuki alam materi kalau kita pukul dia kesakitan. Jadi kalau ada jin menjelma manusia, dan ini ada pada zaman Rasul, ada waktu Abu Jahal bermusyawarah, ada jelmaan jin. Malaikat pun bisa menjelma manusia. Dalam hadis Jibril, malaikat Jibril datang ke Rasulullah tanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nah ini ada, jelmaan ada, harus kita yakini. Tapi jangan keyakinan ini berlebihan. Dikit-dikit hantu, dikit-dikit kuntilanak, dikit-dikit ini bukan. Ya, Jangan-jangan semuanya udah pohon bergoyang sudah cerita begitu. Sehingga ada orang jatuh padahal dia kepleset karena naik pedahnya sambil ngantuk, malu, kelihatan hantu. Karena tidak bisa dikejar tuh. Tidak bisa diproses. Ada orang sering dusta gara-gara yang seperti itu. Melihat ini, melihat itu. Ah, banyak. Coba aja coba. Makanya Ibnu Hajar itu tegas kalau ada orang ngaku cerita kok ketemu jin, melihat jin nggak diterima kesaksiannya. Karena ini membuka celah bohong. Pokoknya kalau kumpul orang ketemu jin, nanti besok satunya ngaku ketemu jin. Saya besok melihat ini. Akhirnya satu pondok bicara tentang ketemu jin. Padahal tidak ada ketemu ini. Bohong semuanya sudah. Makanya jangan percaya kalau ada orang ngomong ketemu jin. Biarpun bisa ketemu jin, ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi begini celah bohong nih. Ini ketemu jin. Saya kok tidak punya cerita. Oh iya saya kemarin lihat sana. Besok lagi. Besok apa? Saya bilang. Oh iya saya ke sana kelihatan nih. Bohong semuanya. <laughs> Jadi tidak usah dihubungkan begitu. Memang kita tidak bisa melihat. Ini adalah keistimewaan manusia. nggak ngelihat ya. Kalau ngelihat susah ya. Istimewa. Kenapa? Agar kita nyaman. Ibadah nyaman. Gangguan kita nyaman. Ya. Yang ngelihat itu susah. Gangguannya lebih dahsyat lagi. Baik. Dia melakukan zikir setelah sholat sunat ba'diyah dan yang lainnya. Bagus daripada orang tidak zikir. Ya, ada orang nggak mau zikir, kasihan bener dong Rasulullah ngajurkan. Kul dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Katakanlah wahai Muad setelah engkau melakukan salat, Allahumma inni ala dzikri. Zikir setelah salat itu ada. Yang nggak mau zikir setelah salat itu menanggar Rasulullah. Ahli bid'ah yang nggak mau zikir setelah salat. Jadi zikir setelah sholat itu disepakati banyak. Subhanallah 33 kali Allah Akbar itu setelah sholat dibaca. Hadis Mu'ad, hadis musal salbil bahabah Ya Mu'ad ini uhibbuk. Wahai Mu'ad aku cinta kepadamu. Kul katakanlah tubuh duburakullah salatin. setelah habis sholat Allah ini. Setelah sholat. Cuman bagaimana tertibnya? Zikir dahulu. Baru setelah itu adalah sholat sunnah. Ya. Kalau ternyata mepet, sholat sunatnya hampir habis waktunya. Ya sholat sunat dahulu, misalnya maghribnya mepet, ya, karena nggak sadar, terlalu khusuk, ya, baca Al-Quran waktu asar, maghrib nggak kedengar, tatonya menjelang isya, ya Allah, sholat maghribnya buru-buru, setelah itu sholat sunat, dikirnya setelahnya. Tapi dalam keadaan normal, urutannya adalah sholat fardu, dikir, sholat sunat, ba'diyah, baru setelah itu adalah yang lainnya. Jadi ba'diyah itu utamakan ya, sebab sholat sunat ba'diyah itu tingkatannya adalah setelah sholat fardu. Jadi sholat sunat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, itu qobliyah subuh, itu pahalanya lebih gede dari sholat tasbih. Lebih gede dari sholat taraweh. Ini. Nanti ada prioritas dakwah. Jangan prioritas ibadah. Jangan orang rajin duhaan, apa rajin tasbih, nggak pernah ba'diyahan. Bu, ba'diyah dulu itu lebih gede pahalanya. Ba'diyah qobliyah itu baik. Kemudian bagaimana hukum yang rokok di masjid? Baik ngerokok di masjid, di awang-awang, di langit, di bumi sama nggak boleh hukumnya, bukan di masjid <laughs> saja ya. Ya, jadi karena ngerokok itu walatul kubiya itu kumilat tahlukati, jangan engkau meletakkan menjatuhkan dirimu di dalam kehancuran. Jadi kalau berbicara tentang hukum yang itu selagi dikukuhkan sesuatu, maaf mohon maaf, bukan urusan rokok. Pernah kita gambarkan, orang itu kalau dengan kesadarannya selesai. Pernah kita suatu kita ngomong, kita cerita. Ini masalah rokok. Sederhana masalah. Tapi kita gambarkan gini, Bu. Ibu mau makan makanan yang beracun? Bu. Baik. Cerdas, betul. Kami gambarkan di depan sana itu ada satu warung dawet. Dawet enak sekali. Pernah kita hadirkan pertanyaan ini di sini. Dawet tuh luar biasa seger. Tapi wah, Masya Allah sampai ngantri. Akhirnya ada yang curiga, kok bisa dapat ini kok rame sekali, ada apanya ya? Ada yang satu ngambil sampelnya dibawa ke laboratorium. Tak taunya ada sesuatu zat yang membahayakan kesehatannya. Racun. Cepat Allah ambat ini. Dan procang panjang ini akan merusak organ tubuh. Akhirnya dari dinas kesehatan ini menangkap ini. Wah ini bahaya. Karena dinas kesehatan tidak mampu untuk menutup ini apa? warung ini lalu dia berurusan dengan pemerintah. Dibantu Pemda akhirnya ditutuplah. Ada undang-undang, jangan makan, jangan minum minuman tempat ini. Lalu MUI berfatwa, hukumnya adalah haram karena berbahaya. Antara MUI dengan Pemda dan Dinas Kesehatan kompak. Haram. Masih ada yang memaksa minum kira-kira? Berbahaya ini. Ya, masih ada gerak maksa, saya akan minum di situ. Orang sehat gimana orang sehat? Mau atau tidak minum? Yang nggak mau sudah dijelaskan ini bahaya. Baik, ini kalau urusan es gampang ya. Tapi urusan rokok kenapa susah? Nah ini karena ada hawa nafsu. Ada kecanduan. Nah, ini kecanduan. Kami paham banyak yang merokok. Cuman kami minta setiap malam doa saja. Ya Allah, bantulah aku untuk berhenti dari merokok dengan kasih sayangmu. Tambahi pak, kasih sayang pak. Kalau tidak nanti paru-parunya yang rusak ya. Jadi nanti paru-parunya tetap segar, berhenti merokok. Apa nggak bisa? Bisa, insya Allah. Tapi gimana hukumnya? Hukumnya jelas adalah haram. Tapi saya masih merokok. Bu, tidak ada yang sempurna dalam beragama. Ya, Barangkali Bapak ini sudah khusuk, cuman ya kurangnya hanya ngerokok dok ya. Semoga Alhamdulillah rajin tahajud, rajin ngaji, kurang ngerokok. Semoga tahun depan sudah tidak ngerokok lagi. Kan begitu. Coba tanyakan kepada istri Bapak, senang ngerokok atau tidak ngerokok? Serius nih. <laughs> ya seneng loh, kenapa tidak ngikuti istri sebelum ngikut syariah ya? Ini hanya itu karena kecanduan itu ada sesuatu. Jadi kita perlu insyaf dahulu, kemudian jangan merendahkan orang yang merokok. Ya, kalau sudah tidak merokok ya, kalau memang Anda cinta kepada orang itu doain, ya Allah, semoga orang itu berhenti dari merokok, semoga orang itu berhenti dari merokok, doain saja. Yang penting kita dulu tidak merokok karena apa? Merendahkan itu penyakit batin, merokok dosa zahir, tapi merendahkan orang lain dosa batin. Dosa batin lebih berbahaya daripada dosa zahir. Orang merasa tidak merokok dikit-dikit, kiai gombal rokok tuh. Eh, Eh, dosa batinmu, dosa sombongmu lebih gede dari ngerokoknya kiai itu ya Ustaz. Kalau memang anda rindu kiai itu agar benar, doain ya Allah. Kiai itu kiai besar, semoga kau berikan kesembuhan untuk dari ngerokok ya Allah. Ah, ini teh tulus baru benar. Makanya jangan merendahkan orang yang lagi bermaksiat. Kalau kita memang cinta kepada orang itu, didoakan. Ini saja. Jadi hukum yang rokok di masjid dan di luar masjid sama. Ini lagi-lagi, makanya tugasnya memberi jawaban ini harus kalau dijawab rokok di masjid tidak boleh, orang keluar di luar masjid boleh. Kan gitu jadinya. <laughs> Ya, baik, di luar masjid dan di dalam masjid adalah sama. Kemudian Masya Allah selesai. E, sebab puasa, ya betul itu ada riwayat-riwayat semacam itu. puasanya kalau puasa, hada yom fihi. Puasa Senin dilakukan Rasulullah karena hari kelahirannya. Jadi itu adalah isyarat besar bahwasanya hari kelahiran menyebut hari kelahiran itu penting ya. Ingat kelahiran Bapak tahun berapa? Itu tapi diniati Semoga Allah memberikan umur yang panjang, dosa diampuni. Untuk tafakur, kemudian Senin Kemis ada. Memang ada riwayat sahihah yang benar, amal itu ada diangkap setiap hari waktu sore. Pagi dan sore. Makanya dianjurkan kita untuk banyak ibadah waktu menjelang maghrib. Karena waktu itu waktu diangkatnya amal. Kemudian waktu kalau mingguan adalah hari Kamis. Itu adalah. Ada pun riwayat Jumat kita uh, belum pernah tahu, tapi mungkin saja benar, tapi bisa saja itu tidak bertentangan. Hari Kamis diangkat, Jumat adalah mingguan hari mingguannya adalah hari Kamisnya. Kamis menjelang Jumat, masuknya Jumat. Jadi adalah lamang riwayat Kamis itu ada riwayat Kamis karena hari itu diangkat amal-amalku oleh Rasulullah apa di hadis dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terlepas dari itu, terlepas dari sebabnya itu yang jelas puasa itu sunnah dan pahalanya gede. Rasulullah ingin waktu diangkat amalnya ditutup dengan amal yang namanya puasa. Kemudian setelah itu Eh, apakah betul korban itu adalah kendaraan? Korban itu adalah satu amalan sunnah. Ada riwayat bahwasanya kambing yang kita sembelih jadi kendaraan di Siratul Mustahim. Itu ada memang hadis, tapi para ulama ahli hadis mengatakan hadis itu tidak benar. Jadi pahalanya korban itu tanpa harus hadis itu. Apa, naik karbo, naik ini. Nah, kalau orang ahli, bahkan ada orang yang berjalan seperti barak, seperti kilat. Nggak naik kendaraan. Jadi maksudnya itu naik amal. Jadi yang menjadikan kita lebih cepat itu amalnya. Tapi kalau kendaraan itu harus kita kendarai seperti itu, itu kambing. Itu memang ada riwayat. Tapi para ahli hadis mengatakan hadis itu adalah tidak benar. Memang ada yang berusaha mentaskeh hadis itu. Tapi lupakan hadis itu dulu karena pertentangannya banyak. Hadis tentang kendaraan korban kita naiki dan sebagainya itu. Baik. Yang jelas korban adalah sunnah, lagi-lagi pahalanya adalah besar. Kemudian yang terakhir adalah uh, eh, anak -anak kecil ya, memukul anak kecil. Memukul anak ya, memukul anak itu ada batasnya ya. Waktu sholat ya, membangunkan sholat. Memang harus, tapi mukulnya jangan memukul nyiksa. Tapi ingat, pukulan itu adalah urutan yang kesekian. Dengan kelembutan, mungkin dibanjak, nak sholat, mama sayang kalau kamu sholat. Ini, disanjung kali lagi sholat, habis sholat diberi hadiah dan sebagainya. Oh, pokoknya ini sanjungan dengan kata lembut. Kalau sudah, umur 10 tahun, dibukul. Tapi pukulnya pukul hantem, hajar bukan. Itu makna pendidikan. Orang harus tega dengan anak yang semacam itu. Kemudian kalau menemukan anak telepon-teleponan, Bu, sebetulnya jangan disalahkan anaknya dulu. Kenapa diberi telepon? Itu dulu. Ya, satu. Ya, kedua, kalau memang sudah ah, kalau memang sudah terlanjur diberi telepon, barangkali kontrolnya atau telepon di rumah memang harus beri nasihat. Sebab begini loh ya. Kalau ada orang anak melakukan kesalahan, lalu langsung dimarahi di saat itu, yang ada pemberontakan. Karena pemberontakan itu dari yang terpendam di dalam hatinya. Kenapa mama beli telepon? Kenapa dia sedia? Kemana? Ah, ini seolah-olah begitu. Jadi mulai dari awal, nak saya mau beli telepon, tapi untuk kepentingan hati-hati, tidak -hati, usah telepon ya. Mendesak saja dari izin mama. Dan kebaikan-baikan saja telepon paman, bibi dan sebagainya. Kalau ada teman nggak usah, khususnya laki-laki. Lah, untuk menjauhkan dia dari berhubungan dengan laki-laki, pendidikan lain lagi. Hati-hati nak kehormatanmu, kemuliaanmu. Nah, makanya tadi, Bu, kalau sudah anak kita sudah mulai senang sisiran, sering dicermin, mencet-mencet jerawat, Bu, ah, deketi, sering diperlu anak. Hati-hati dengan laki-laki. Laki-laki semuanya serigala loh ya. ya itu sebelum jadi suamimu, nggak usah tersinggung para bapak ini. Ya, semuanya normal ya. Semuanya manusia normal, maka serigala semuanya ini. Artinya apa? Berbahaya, bukan kayak serigala jeleknya. Sehingga dilarang Rasulullah berduaan lagi dengan perempuan. Hukumnya haram biarpun ngajar Al-Quran. Ustadznya jadi serigala. Berbahaya. Makanya ada seorang alim dari Dimas. Aku sangat bangga jika melihat putriku paling pandai mengangkat sandalnya. Kalau ada lagi macam-macam. Nih. Hah. Itu. Bukan ganjen lenggat-lenggot. Itu itu wanita hebat. Ya. Kalau ada perempuan seperti itu, dijamin laki-laki soleh bakal kagum. Hebat, itu wanita, hebat. Itu pilihanku. Pasti gitu nanti. Tapi dikit-dikit, haba, ini telpon, dikit-dikit telpon, ganjen. Ah, itu kelas pinggir jalan nanti, kelas murahan. <laughs> Jadi kita didik anak kita menjadi anita mulia. Nanti sampai tidak pengen teleponan. Ini, karena waktu sudah, anu, mohon maaf, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tughfir alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah jauhkan anak-anak kami dari budaya-budaya yang kau benci ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari kebiasaan-kebiasaan yang dibenci oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kuatkan iman mereka Jaga kemuliaan anak-anak kami. Jaga kehormatan anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari perkaulan yang salah. Jauhkan anak-anak kami dari mabuk-mabukan. Ya Allah. Dan jauhkan anak kami dari sebab-sebab mereka terserumus. Jauhkan anak-anak kami semua dan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan. Ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari zina. Ya Allah. Dan jadikan kami orang tua. Ya Allah. Orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami, mengarahkan anak-anak kami, Ya Allah. Jangan sampai anak kami melakukan dosa lalu kami yang menanggung karena kami teledor dalam mendidik anak kami ya Allah. Maka jadikan kami ahli surgamu dan anak-anak kami ahli surga ya Allah. Anak-anak kami ahli surga dan berikan kepada kami kemampuan mendidik anak-anak kami. Akan tapi kami lemah ya Allah. Kami lemah maka hanya kami serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami kekuatan di dalam membina rumah tangga kami dan jadikan kami suami istri yang saling menghormati saling menghormati saling menghormati ya Allah Jangan sampai ada kedoliman di rumah tangga kami. Jangan sampai ada suami yang dolim kepada istri ya Allah. Jangan sampai ada istri dolim kepada suami. Akan tapi jadikan kehidupan kami kehidupan yang saling menghargai, saling membantu ya Allah, saling menolong ya Allah dan saling mencintai dan mengasihi karamu. Ya Allah yang belum menikah ya Allah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau ridhoi, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Putra-putri kami ya Allah, putra-putri kami ya Allah, jauhkan mereka mereka dari pasangan yang kau murkai. Dan dekatkan, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau ridhai ya Allah. Orang-orang yang kau cintai ya Allah. Yang, yang menjadikan sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua keturunan yang soleh-solehah. Yang bakal dibanggakan kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah. Seperti engkau mudahkan kami menghadiri majelis ini Allah. Berikan kepada kami kemudahan untuk menjaga istiqomahan ya Allah menjaga keistiqomahan dan cabut nyawa kami kelak ya Allah dalam keadaan kami menjadi ahli istiqomah kami dalam ibadah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman ya Allah iman Jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.